بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah ke episode yang kedua dari materi fiqih yaitu tentang mengenal jenis air untuk bersuci. Dalam agama Islam, toharah atau bersuci merupakan salah satu syarat yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan di antara ibadah yang disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu yaitu salat. Hubungan seorang hamba dengan Allah yaitu salat. Maka setiap orang Islam atau setiap muslim yang akan melaksanakan salat maka harus bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu. Untuk berwudu tentu saja memerlukan air. Lalu air seperti apa yang boleh digunakan untuk berwudu atau untuk mandi dari janabah atau dengan jenis-jenis bersuci yang lain. Maka pada materi kali ini kita akan mengenal jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci hukum air secara asal atau hukum asal air itu adalah suci. Terutama hukum asal air baik yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi itu adalah suci dan mensucikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 11 wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liutahhirakum bih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit untuk kalian untuk apa? Liutahhirakum bih. Untuk kalian bersuci dengannya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Quran surah Al-Furqan ayat 48 dan kami telah menurunkan air dari langit yaitu tohuro, suci dan juga mensucikan Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa apa saja yang ada di bumi ini air yang keluar dari tanah seperti air laut itu juga suci dan mensucikan bisa kita gunakan untuk berwudu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al hallu maitatuhu artinya laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Maksudnya binatang yang ada di dalam di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah dan juga disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam kitab sahihnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, Allahumma gsilni min khotoyai bil ma'i wal thalji wal barat. Ya Allah sucikanlah saya dari dosa-dosa saya dengan air bilma dengan air wasalj dan juga es wal barat dan juga air yang dingin atau air telaga dan sejenisnya. Dalil ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jenis-jenis air yang tadi yang dijelaskan kepada kita itu bisa kita gunakan untuk e, bersuci ketika kita mau sholat dan juga ketika kita mau mandi janabah dan sejenisnya. Kemudian muncul nanti akan ada muncul jenis-jenis air yang akan kita sebutkan. Para ulama tentunya atau para fuqaha berselisih pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan jenis air itu ada empat, ada yang mengatakan ada tiga, tapi kita akan jelaskan jenis air yang paling sahih yaitu ada terbagi dua. Yang pertama, jenis air mutlak. Apa itu air mutlak? Ma'un tahur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang tahur. Tahur artinya adalah air yang suci lagi mensucikan. Dan juga jenis air ini biasanya disebut dengan air mutlak. Air mutlak adalah Air yang tetap suci sebagaimana kondisi asalnya. Yakni mitlu asli khilqatihi seperti kondisi asalnya. Atau sifatnya masih seperti sifat air asalnya. Yaitu cair. Air ini adalah setiap air yang keluar dari dalam bumi maupun yang turun dari langit. Inilah yang dimaksud dengan air, air tohur atau air mutlak. Uh, tentunya di berbagai uh, buku fikih kita jelaskan atau kita bisa baca ada beberapa jenis air yang termasuk dalam air mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu yang pertama umpamanya di sini disebutkan ada tujuh tentunya ini dalam buku Al Imam ash syafii dijelaskan seperti yang pertama adalah air sumur yang kedua air sungai yang ketiga air hujan yang keempat air laut yang kelima air embun yang keenam air salju, yang tujuh air yang didapat langsung dari sumber mata air. Jadi ini semua adalah maun mutlak bisa kita gunakan untuk bersuci ketika kita berhadas kecil atau berhadas besar ataupun ketika kita junub atau di antara kalangan perempuan ada yang mau mandi bersih dari haid ataupun nifas. Perlu kita ketahui air-air yang kita sebutkan yang tujuh tadi kita gunakan untuk bersuci. Namun jika air-air tersebut telah tercampur dengan benda suci, nah, tentunya di sini nanti ada perselisihan di kalangan para ulama. Namun jika air-air tersebut telah tercampur dengan benda suci, umpamanya air sungai, kita ambil satu ember umpamanya. Kemudian Air tersebut bercampur dengan benda suci seperti sabun, deterjen, bubuk kopi, susu, gula, dan yang lain sebagainya dengan takaran yang banyak sehingga merubah warna, rasa, dan bau, maka air tersebut walaupun masih dikatakan suci tetapi tidak bisa mensucikan atau tidak boleh digunakan sebagai sarana bersuci seperti untuk berwudu. Sehingga air tersebut tidak lagi disebut dengan air mutlak. Nah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mutlak yang tercampur dengan benda-benda suci lainnya dengan jumlah atau takaran yang sedikit masih boleh digunakan untuk bersuci selama tidak merubah warna, rasa dan bau dari kondisi air ini. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jika air umpamanya airnya awalnya suci dan mensucikan dan bercampur dengan hal yang suci seperti sabun dan sebagainya maka dalam buku ini atau dalam buku Muqarrar kita ini disebutkan jika takarannya sedikit boleh. Dan jika takarannya banyak dan merubah warna, rasa, bau dan sebagainya, maka tidak boleh. Perlu kita ketahui bahwasanya al-aslu hukum asal dalam air itu adalah suci. Maka tidak ada yang bisa membuat air itu bernajis ini hukum asalnya. Jadi bagaimana kita menimbangnya? Menimbangnya adalah selagi air tersebut dinamakan air, maka boleh kita gunakan untuk bersuci, berwudu. Walaupun dia tercampur dengan benda-benda yang suci tadi. Beda halnya nanti kalau bercampur dengan najis, itu akan kita jelaskan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tadi bahwasanya jika air tersebut bercampur dengan benda suci seperti sabun, daun-daunan dan jika takarannya tinggi dan bisa merubah warna air atau salah satu sifatnya warna, bau dan rasanya, maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Ini yang disebutkan dalam buku Muqarrar kita. Akan tetapi perlu kita ketahui sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43 wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang dari kalian buang air besar atau berhubungan suami istri falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Maka kalian bertayamumlah. Dalam ayat ini para ulama mengatakan falam tajidu ma'an. Ma'an di sini adalah bentuk kata ma di sini umum, nakiroh. Bentuk umum dan juga bentuk kalimatnya dalam keadaan penafi. Maksudnya dalam keadaan nafi, peniadaan. Maka ada istilah dalam usul fiqh disebutkan jika ada nakirah dalam bentuk napi maka dia menunjukkan keumuman. Maka ditunjukkan di situ semua air. Maka kita menerjemahkannya semua air. Tidak disebutkan harus air ini atau harus air itu. Akan tetapi disebutkan menunjukkan keumuman baik air yang tercampur atau yang tidak tercampur. Yang jelas, kalau kalian tidak menemukan air, baik air yang bercampur atau tidak yang bercampur atau yang berubah rasanya karena bercampur dengan hal-hal yang suci, maka bertayamumlah disebutkan di situ. Intinya selagi air tersebut disebut dengan air, maka boleh kita gunakan untuk bersuci karena dia kata ummaan. Ini perkataan para ulama. Contohnya, umpamanya kita mau berwudu dan air yang kita pakai tersebut bercampur dengan teh dan sebagainya. Selagi air tersebut kita sebut dengan air, bukan disebut dengan teh, maka boleh kita berwudu atau bersuci dengan itu. Baiklah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis air yang pertama, yaitu air tohur. Kemudian jenis air yang kedua adalah maun najis atau jenis air yang tidak dibolehkan uh, atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jenis air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci yaitu air najis. Air najis adalah air yang bercampur dengan najis dan berubah salah satu dari tiga sifatnya yaitu bau atau rasanya atau juga warnanya. Air bisa berubah dari hukum asal yaitu suci apabila berubah salah satu dari tiga sifat yaitu berubah warna, rasa dan juga baunya. Sebagai contoh kita sebutkan umpamanya seseorang pergi ke sawah bersama keluarganya. Ketika waktu sholat zuhur tiba, mereka berwudhu dengan air sungai yang qadarullah air sungai tersebut uh, adalah air sawah Air sungai tersebut, maksudnya air sungai, termasuk air mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi orang yang baru dari sawah, kemudian mandi dia di sungai, dia dalam keadaan berhadas atau bernajis, itu boleh dia bersuci dengan itu. Kemudian sebagai contoh lagi, di sini disebutkan seseorang ingin berwudu untuk sholat. Ketika pergi ke tempat berwudu, dia mendapatkan sebuah ember yang berisi air yang sudah tercampur dengan sabun sehingga warna dan baunya berubah. Maka kalau sebagian ulama yang mengatakan kalau keadaan seperti ini kalau bercampur dengan jumlah yang besar maka tidak boleh digunakan berwudu. Tapi yang paling benar pendapat yang kuat kita katakan tadi jika air tersebut masih dikatakan air dan dalam masih sifat aslinya masih cair, boleh kita gunakan untuk bersuci. Walaupun e, warnanya atau salah satu sifatnya berubah. Selagi dia disebut dengan air, maka boleh kita gunakan untuk bersuci. Karena firman Allah yang kita katakan tadi, falam tajidu ma'an. Dia ma' dalam bentuk nakirah dan setelah dan sebelumnya dia nafi jika ada bentuk suatu kata dalam bahasa Arab dia nakirah kemudian dalam uslub atau gaya dalam gaya bahasa yang nafi ah, negatif maka dia menunjukkan keumuman jadi air apa saja baik yang tercampur ataupun tidak tercampur selagi dia disebut air masih boleh kita gunakan untuk bersuci Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan bagi kita, air merupakan alat utama untuk bersuci. Selama air masih ada dan mudah kita dapatkan, maka air merupakan alat utama yang digunakan untuk bersuci. Kemudian ada jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. Seperti air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang sudah dipakai orang lain untuk bersuci, baik untuk berwudu, untuk mandi dan sebagainya. Juga termasuk air mutahhir. Air yang dapat mensucikan. Intinya apa? Bisa kita gunakan untuk berwudu dan juga mandi selama ia tidak keluar dari nama air tadi atau tidak menjadi najis karena disebabkan tercampur dengan najis yang merubah salah satu sifatnya baik warna, bau ataupun rasanya. Kemudian jenis air yang juga boleh kita gunakan untuk bersuci adalah uh, air musammas atau ma musammas, yaitu air yang terkena sinar matahari sehingga terasa hangat. Selama air ini tidak membahayakan, kalau kita pakai bisa membahayakan diri kita atau bisa membinasakan kita, maka itu akan ada larangan dalam syariat Islam. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah air itu terbagi dua. Yang pertama air tohir au tuhur. Air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air najis. Bagaimana kita membedakan ini? Yang pertama, air tahur, air yang suci dan mensucikan itu, inilah hukum asal dari air itu adalah suci. Bagaimana jika bercampur dengan hal yang suci? Hukum asalnya adalah masih boleh kita gunakan untuk bersuci selama dia disebut dengan air. Kemudian jenis air yang kedua adalah air najis. Air najis ini adalah air yang asalnya dia suci, kemudian bercampur dengan najis. Di kalangan para ulama tentunya ada perselisihan. Para kalangan ulama ada yang mengatakan air itu kalau kena najis tidak boleh kita gunakan untuk bersuci kecuali air tersebut dua kullah. Ini pendapat sebagian para fuqaha. Akan tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini jika air bercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu dari sifatnya yang tiga baik warnanya, rasanya, baunya maka dia tetap boleh kita gunakan untuk bersuci. Akan tetapi jika air tersebut bercampur dengan najis dan merubah salah satu dari tiga sifatnya, baik rasanya, baunya, warnanya, maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Karena hukum asal air tersebut adalah suci. yaitu la yunajjisuhu syai' kata Rasulullah. Air itu tidak ada yang bisa membuat dia untuk bernajis. Baiklah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu episode episode kedua tentang jenis-jenis air. Dan mudah-mudahan ketika kita mengetahui jenis air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, tentunya kita berusaha untuk mendapatkan itu. Air yang bisa kita dapatkan bersuci sehingga ibadah yang kita lakukan setelah bersuci seperti solat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan.